بسم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن تبعه إخوان المسلمين رحمه الله الحمد لله pada zuhur ini Kita semua diberi kesempatan oleh Allah untuk memanfaatkan sisa-sisa hayat kita di dalam mencari ridhonya. Mudah-mudahan di tempat yang suci, tempat yang berkah ini, Allah berkenan menerima semua niat kita yang baik. Pertemuan kedua bersama saya di sini, pertama kita pernah membahas tentang basiroh yang isinya balik insan ala nafsihi basira wa walau arqa ma'azir. Dan itu adalah merupakan titik yang sangat harus kita ketahui tentang masyarakat tadi. Hari ini juga menceritakan tentang akhlak. Dasar akhlak itu adalah iman kita baca. Dan sengaja saya tulis satu kata satu kata untuk supaya kita bisa hafal dan kita bisa lebih mendalam mengerti tentang makna ayat Quran ini. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم wa dan iza apabila saat Allah berkatanya padamu Kak, wahai Nabi Muhammad ibadi hamba-hambaku andi tentang aku di mana Siapa aku? Bagaimana aku? Kata Allah, fa'inni kuri, Sesungguhnya diriku dekat sekali. Kedekatan Allah dengan kita sejauh apa? Silakan buka halaman berikutnya. Halaman dua Ada ayat surat lagi di situ. Surat Qaf ayat 16. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Wa dan la sungguh. Laqad sungguh khalaqna. Kami telah menciptakan al-insana manusia ini. Wa, wa na'lamu dan kami maha tahu ma apa saja tuwaswisu yang berbisik bihi keadaannya nafsuhu yaitu nafsunya dirinya, jiwanya. Wanahu dan kami kata Allah akrobu lebih dekat ilahi kepada manusia itu min hablil warid dibandingkan dengan urat leher dengan lehernya. Balik lagi kepada ayat pertama. Kapan pertama. Wida sa'alaka anni ibadi anni fa kori. Kalau aku bertanya di mana aku, Bagaimana keberadaanku? Fa inni Korim, Aku dekat dengan manusia itu. Dengan hamba itu dekat dengan kita, dekat. Kedekatan Allah dengan kita sejarah apa? Sejauh apa? Kira-kira berapa senti dekat dengan kita? Kata Allah, ana akrabu ilaihi min hablil Aku lebih dekat kepada orang itu akrabu kepada orang itu min hablil warid dari urat leher dengan lehernya. Coba kita renungkan, lebih dekat Gusti Allah kepada kita daripada urat leher dengan lehernya. Tolong ukur sekarang. Berapa jarak urat leher dengan lehernya? Sudah tidak bisa itu. Sebab berkat dan menyatu. Allah lebih dekat dari itu. Tolong carikan ukuran untuk bisa mengukur jarak urat leher dengan lehernya. Sudah tidak bisa. Sebab urat leher dengan leher rekat, menyatu. Tapi Allah lebih dekat kepada dirinya daripada urat lehernya. Nah, sekarang kita hidup dengan Gusti Allah. Kalau kita anggap Gusti Allah ada di satu tempat, tidak menyatu dengan diri kita, maka hidup kita akan tidak berarti. Sedangkan kita diajar oleh Allah Subhanahu wa taala, diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup ini, bergerak ini, beraktivitas ini menurut maunya Allah, bukan maunya kita. Bagaimana kita digerakkan oleh Allah? Kita lebih baik jadi robot. Kita lebih baik enak jadi robot mengikuti keinginan dan kehendak Allah. Kita ikuti semua. Kalau kita ingin selamat. Nanti bagaimana kalau maunya kita ditakdirkan yang lain? Allah menakdirkan baik dan menakdirkan buruk dan kita sudah bisa melihat ini tidak baik, tidak akan kita kerjakan. Sebab kita menginginkan yang diinginkan oleh Allah SWT. Kita hidup menurut maunya Allah, bukan mengikuti maunya hawa nafsu. Supaya kita tidak pernah menyesal. Ya kalau umpamanya umur kita dari 7, dari 15, dari remaja sampai dari ABG lah. Dari ABG sampai nanti usia menikah 25 tahun, sampai 40, sampai 47 masih bisa mengikuti keinginannya. Daripada satu hari kita akan melepaskan semuanya. Kita masih hidup dan kita sudah bosan dengan semua. Sudah bosan dan sudah jenuh melihat dan merasakan apapun. Dan kita sudah tidak ingin lagi menikmati apa yang kita harapkan. Sebab Lain cara berpikirnya dan sudah lain alamnya. Apa yang sekarang kita pernah lakukan ketika usia remaja sudah semuanya kita tinggal. Cara berpakaian, cara berbicara, cara bergaul, cara mendengarkan lagu, cara melihat, cara menatap, sudah jauh berbeda. Nah sekarang kalau kita mengikuti hawa nafsu, kita akan menjadi orang yang tidak ada gunanya nanti. Sebab sudah tidak nyambung keinginan hawa nafsu dengan keinginan diri. Nah, sebab itu Allah ajarkan kita supaya kita merasa dan kita mengetahui bahwa kedekatan kita dengan Gusti Allah hanya itulah yang akan membuat hidup ini benar, hidup ini berarti dan hidup hidup ini bermakna. Kalau tidak merasa dekat dengan Gusti Allah, hidup ini tidak berarti dan hidup ini tidak bermakna. Contoh hajar akhlak. Jadi Allah hanya bukan hanya diam, bukan hanya diam, bukan hanya baik, bukan. So, baik, diam, sedekah, membantu orang lain, memberikan uh, solusi kepada orang lain. Kalau tidak ada niat lillahi ta'ala, bukan kebaikan. Kita membagi bagi uang. Tidak ada dalam hati ini perasaan saya ingin mendapat ujian dari Allah. Saya ingin mendapat karomah dari Allah. Saya ingin mendapat kemuliaan dari Allah. Saya ingin mendapat pahala dari Allah. Saya ingin semakin dekat dengan Gusti Allah. Itu akhlak. Saya tidak berzina, tapi karena Allah tidak baik. Sebab dia tidak senang. Tidak senang kepada orangnya, dan momennya tidak cukup, dan waktunya juga tidak ada. Dia tidak berzina, bukan begitu. Yang disebut baik itu adalah kita tinggalkan semuanya karena Allah. Dan kita lakukan segala-segala sesuatu karena Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya sama malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang diperintah oleh Allah memberikan pendidikan jadi ini salah satu metodologi dari Gusti Allah melalui malaikat Jibril supaya ngajar Nabi Muhammad. Di Nabi Muhammad di depan umatnya semua. Kumpul di masjid. Tiba-tiba datang seorang yang pakai pakaian putih, bersih. Rambutnya tidak kelihatan, kusut. Badannya, gagahnya. Baju putih itu dari atas sampai ke bawah kelihatan putih. Tidak ada kelihatan bekas-bekas berjalan. Tidak kusut. Tidak ada debu. Malu di padang pasir. Debu saja, eh, angin saja berlalu. Pasir ke bawah, debunya tempel, Tidak ada. Bersih. Semua orang bertanya. Dari mulai gigi, mata, bibir, semua sempurna. Paha sahabat-sahabat besar tahu. Bahwa ini pasti orang lain. Tiba-tiba datang pada Muhammad. Ya Muhammad. Semua terkejut. Seperti orang akrab. Rasulullah jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian orang itu dan, dan, duduk, duduk ber eh, jadi lutut sama lutut berhadapan-hadapan. Bukan duduk seperti ini, bukan bersila, bukan. Tapi duduk eh, telapak kakinya dijadikan alas untuk dia duduk. Lalu kemudian bertanya, Ahmad, apa itu Islam. Nabi Muhammad menjawab. Kata orang itu, benar. Apa itu iman? Nabi Muhammad menjawab. Kata Rasulullah, eh kata kata orang itu, kata yang bertanya. Benar. Semuanya kaget. Ini orang bagaimana sih? Dia bertanya, kemudian dia membenarkan. Siapa sih sebetulnya orang yang satu dengan yang lain saling bertanya siapa ini? Lihat metodologi cara pendidikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang guru, mereka Jibril, datang kepada Nabi Muhammad membawa risalahnya dengan cara seperti itu. Semua yang hadir terpesona dan hafal semua. Hadis ini hampir disebut hadis mutawatir, sebab yang hadir pada waktu itu hafal. Kata Rasulullah, kata Nabi Muhammad, kata orang itu bertanya, Ya Muhammad, kapan terjadinya kiamat? Kata Nabi Muhammad, yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Engkau lebih tahu daripada yang bertanya. Langsung bertanya, apa itu ihsan? Nah itu bukan. ketiga ini, ini menyangkut masalah kelak. An Umar radhiyallahu anhu dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu yang diterangkan tadi yang titik-titik itu yang diterangkan tadi bertanya tentang iman bertanya tentang Islam bertanya tentang ee, eh, kiamat sekarang bertanya tentang ini kalau Jibril berkata Jibril ya Muhammad akhbirni beritahu saya ambil lisan apa itu lisan di diberi nama Baitul Ihsan sebab Ihsan adalah satu kalimat kebaikan yang tidak ada kebaikan setelah ihsan. Tidak ada lagi kebaikan setelah ihsan. Jadi baitul ihsan tidak ada lagi bait yang lebih bagus daripada baitul ihsan. Jadi tidak ada lagi masjid yang paling baik kecuali masjid baitul ihsan. Kalau dilihat dari bahasa ihsan itu. Wala ihsan, apa itu ihsan? Ma wal ihsan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijawab Rasulullah antak budallaha ka'anna katarohu fa illam takun tarohu, fa innahu yaraka antak budallah arti ihsan ialah antak budak kamu mengabdi kita jangan mengartikan e, eh, mengabdi itu menyembah ya bukan mengabdi ada itu artinya mengabdi kamu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Keandaka seolah-olah dirimu taruh melihat Allah. Ketika kita usolli fardhu maghribi cara sarakatin mustaqil Allah seolah-olah kita melihat Allah. Ketika kita puasa Tawaitu somabuddin ada ifar di syahri Ramadhan, Seolah-olah kita melihat kursi Allah ketika kita diajak berbuat tidak baik sama orang lain. Tidak ada orang lain. Kita merasa bahwa Allah, saya melihat Allah. Ya Allah melarang kita berbuat itu. Fa'ilam takun tahu, tapi kalau anda tidak melihat Allah, ketika saya kita tidak, tidak melihat. Nah, ini satu di dalam hati ini yakin Allah melihat perbuatan saya. dari itu Jadi kisah ini adalah perbuatan yang dijabarkan oleh ulama-ulama menjadi sebuah ilmu namanya ilmu tasawuf. Banyak orang yang tidak setuju dengan e, pendapat ini bahwa tasawuf itu tidak ada ajaran Islam itu dari ajaran Hindu. bagi mereka yang tidak pernah mengaji dan bagi mereka yang tidak pernah mengerti tidak akan pernah tahu apa itu tasawuf sebetulnya? Sampai dibilangkan bahwa pelajaran tasawuf di Indonesia ini bercampur aduk dengan eh, Hindu, ajaran Hindu, itu semua salah. Insya Allah tidak akan pernah bercampur. Sebab di Indonesia adalah terlalu banyak sekali pengaruh Hindu dengan kemenyan, dengan bunga-bunga, dengan siara. Nah, itu buat mereka-mereka yang belum pernah mengerti dan belum pernah mengaji, menganggap seperti itu. Padahal jauh berbeda sekali. Sampai mengharapkan untuk kita berziarah. Nah, kita tanya saja, kita pergi ke tanah suci, lihat ke kita ziarah. Kita pergi ke Madinah, berziarahi kanjeng Rasul. Nah, itu itu ziarah itu. Oh, itu itu lain lagi sama saja. Nah, kita tahu makna yang sebenarnya dari ziarah tadi. Nah, jadi sekarang ihsan. Ihsan ini adalah satu perbuatan yang paling mulia di dalam diri ini. Kalau perbuatan kita sedekah, tidak ada perasaan kita dalam hati, tidak diterima ibadahnya. Jadi kita ketika memberikan sesuatu sedekah pada orang lain atau memberikan bantuan pada orang lain, dalam hati ini ada hadis kata Rasul, ihsan itu pemberian kita kepada seseorang. Pemberian kita sudah sampai duluan ke tangan Allah sebelum sampai kepada tangan yang menerimanya. Ihsan. Kemudian, ah, itu kita kembangkan. Anak kita bagus. Insya Allah. Jadi bukan harus begini, bukan itu Ihsan dan ihsan. Ihsan. Tanamkan perasaan ihsan. Dan ingat, Allah menyatu dengan diri kita lebih dekat daripada urat leher dengan leher. Nah, kemudian, contoh perbuatan-perbuatan akhlak yang kita mungkin tidak ada ketika kita makan. Dari kecil diajar, dari dari TK, dari uh, eh, TPA. Anak-anak apa? Doa makan, doa setelah makan, doa ke kamar mandi, doa mau WC, doa setelah uh, apa uh, itu istinja. Kita hilang sekarang sudah lupa. Coba kalau kita renungkan, begitu kita makan nih, apa yang kita baca? Allahumma barik lana. Di sini ada makanan. Bukan yang bukan ada makanan-makanan mewah, tidak. Apa saja yang dihidangkan kita bacakan. Allahumma barik lana fima razaqtana ya Allah. Berikan keberkahan, rizki yang kau berikan bersama saya. Wa qina Ya Allah, jauhkan kami, pelihara kami dari siksa api neraka. Ya, betapa tinggi kandungan akhlak. Kalau kita sedikit-sedikit saja kita jalankan. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang berakhlak dan menjadi orang-orang yang muksin. Muksin itu artinya orang-orang yang berisan. Doa ketika kita istinja, bahasa Jakarta bilang cebok. Doanya lihat, ya, cebok nih orang tadi di WC, cebok. Allahumma hasin farjinya. Ya Allah, ini parji saya. Parji itu kubur dan dubur. Yang di depan, depan depan atau lubang belakang. Allahumma hasin marti. Minal fawaish. Dari segala bentuk kecabulan apapun. Lagi cebok nih. Wa tawhir qalbi minan nifaki. Ya Allah, sucikan hati ini dari segala sifat-sifat yang munafik. Ibadul muslimin rahimahullah. Dari situ saja kita setiap buang air pipis atau semua dibaca itu terus. Rasanya tidak ada seorang yang akan berani melakukan pelanggaran apa yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dua ayat dan satu hadis ini dapat menjadi bekal buat kita semua dan mudah-mudahan ini bisa dihafal ajarkan kepada anak-anak kita, tetangga-tetangga kita, kota kopi lagi, kumpulkan remaja, ditanamkan. Cukup ajar orang itu bahwa kamu merasa dan memang Allah bilang ada akrobu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat kepada hambaku daripada urat leher dengan leher. Mudah-mudahan Allah mengkabul dan menerima semua yang kita niatkan lillahi ta'ala dan kemudian kita mohon kepada Allah agar kehidupan kita semua Allah berikan hikmat sebab kalau kita lihat televisi rasanya otak bisa pecah tiap hari perang di mana-mana, tiap hari ribut di mana-mana. Makanya kita berdoa sama Allah ingin sekali diselamatkan dari Sabang sampai Merauke dan semua manusia-manusia yang ada di tanah air ini diberikan kesadarannya bahwa bagaimana caranya aku berbuat baik kepada orang lain. Bukan menjadi orang-orang yang merusak kehidupan orang lain. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Allahumma qad istama'na hauna في مسجد بين الإحسان اللهم تقبل يا الله اللهم تقبل اللهم تقبل قبولا حسنا اللهم اجعلنا جميعا من المحسنين اللهم اجعلنا جميعا من المحسنين اللهم اقسمنا اللهم اقسمنا من الكبائر والصغائر اللهم اجعلنا من المهديين إلى صراطك المستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين وبالله التوفيق والهداية والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته